Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalah al Hadis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita bahas adalah mengenai penyebutan na'am barakallahu fikum haditsun sahihun li ghairihi. Sebuah hadis dikatakan sahihun li ghairihi apabila Nah, hasan lidzatih ditambah hasan Adapun kalau hasan itu sendiri secara per individu dipisahkan bisa enggak naik ke derajat has sahih li ghairih? Hasan disendirikan. Hasan disendirikan. Bisa enggak hasan dengan sendirinya itu naik ke derajat sahih li Nggak Enggak bisa, harus tambahkan dulu. Paham ya? Harus ditambahkan hasan li ditambah hasan li sama dengan Sahih li ghairi. Kalau sahih li dzatih bagaimana? Sahih li dzatih. Perlu hasan enggak? Ya enggak perlu karena memang secara dzatnya sahih gitu loh. Secara dzatnya apa? Secara dzatnya sahih. Namun disyaratkan sebuah hadis sahihun li dzatih dengan beberapa syarat. Syaratnya apa? Akhbari ayyakun rawi eh, ayyakun rawi mawsufan bil adalah. Yang kedua Naam, ayyakun rawi mausufan bidzabtit tam. Paham ya? Yang ketiga ayyakun sanadu muttasilan. Yang keempat nam ayyakuna na barakallahu fik saliman min asyudzud. Yang kelima nam ayyakuna saliman na barakallahu fik min al-illah al-qadhihah. Itu syarat sahihun lidzatihi. Enggak perlu ditambah-tambahan lagi. Paham ya? Memang syaratnya sahih. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Pembagian yang ketiga wal hasan lidzati. Hasan lidzati sekarang. Hasan lidzati ini bagaimana sih? Ya secara zatnya hasan gitu loh. Cuman bedanya dengan sahih lidzati bedanya sangat tipis. Bedanya dalam sisi hafalan saja. Paham ya? Kalau sahih lidzati itu apa? Tamu dapat hafalannya sempurna, benar-benar kuat. Mau dabtus sadri ataupun mendabtul kitabah dua-duanya kuat. Dua-duanya kuat itu kalau syarat untuk hadisnya sahih. Nah, kalau hadis hasan li bedanya dalam hafalan ini. Khafifud dabt. Hafalannya ringan, hafalannya tidak sempurna seperti yang pertama, tidak sekuat yang pertama. Hafalannya lemah. Paham ya? Nah, tapi semua syaratnya sama. Eh? Rawinya memiliki sifat adalah sanatnya bersambung, selamat dari apa? Naam barakallahu fikum sudut. selamat dari naam penyakit yang naam barakallahu fikum rusak, cuman bedanya satu bedanya. Bedanya apa? Hafalan saja. Paham ya bedanya itu ya? Jadi nanti kalau tanya apa bedanya sahihun lidzati dengan hasan lidzati? Bedanya hanya masalah hafalan saja. Kalau sahihun lidzati sifatnya apa tadi? Ayyakuna rawi mausufan bitamid dabti. Dengan apa? dengan sempurna kekuatan hafalannya itu. Jadi kapan saja dibutuhkan langsung nyampaikan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan pas semuanya. Enggak ada yang terluputkan. Catatannya pun juga sesuai gitu loh. Qala haddatsana Ahmad, qala haddatsana Muhammad, qala haddatsana Ahmad misalkan. Mulai dibolak-balik itu sesuai dengan apa yang tercatat dan sesuai dengan apa yang dia hafal semenjak dia awal kali mengambil hadis dari gurunya. ya? Tapi kalau dia masih qala haddatsana fulan, misalnya mikir, misalnya lama tapi pas juga qala hadatsa fulan, tapi pas cuman hafalannya lemah. Hafalannya tidak sekuat yang pertama, Hasan Lidati. Paham soalnya ya? Bedanya cuma dari sisi hafalan tadi itu. Mafhum? Eh, na'am. Adapun semuanya syarat-syaratnya sama semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wal Hasan Lidati marwahu adlun khafifud dabti. bi sanadin muttasilin wa salima minasy-syudzuzi wal 'illah al-qadhihah. Hasan Naam lidzatih. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Adil itu memiliki sifat apa? Adalah. Adalah itu seseorang digelari dengan adalah mustaqimus sirah, yang jalan hidupnya itu lurus. Seseorang dikatakan jalan, jalan hidupnya lurus manakala Naam yab yabta'idu 'anil kaba'ir walam yusir ala sagair. Paham ya? Jadi orang itu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Paham ya? Adapun definisi yang mungkin antum jumpai dalam artikel atau tulisan atau sebagian kitab, definisinya adalah itu yang tidak punya dosa sama sekali itu definisi yang batil. Karena manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang maksum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. salimah min walailah ilah selamat dari keganjilan Nanti akan kita lewati contoh-contohnya dan juga selamat dari cacat yang merusak. Karena sebuah hadis nanti kalau ada cacatnya, nah barakallahu fikum mungkin hadisnya nah sanatnya sudah benar tapi hadisnya ternyata bukan hadisnya. Ya. Nah, jadi dia ngambil sanat, sanatnya sahih semuanya, hadisnya bukan hadis untuk sanat itu. Paham ya? Nah, itu nanti bisa dalam keartian apa? Seperti itu bisa merusak nanti, merusak. Gimana sanatnya dari sanat orang lain? Paham ya? Tapi dipakai itu hadis yang lain, merusak nanti. Paham ya? Oleh karena itu terkadang isnadhu sahihun. Sanadnya sahih, tapi belum tentu hadisnya sahih loh ya. Cek lagi hadisnya itu sahih enggak? Benar enggak? Nah, para perawi tadi mengambil dan mengeluarkan hadis tadi itu, sanadnya mungkin sahih, antum ngambil sanad yang sahih haddatsana fulan qala haddatsana alan anna fulanan kana 'inda alan misalkan pakai fulan-fulan semua ya silsilah silsilah fulaniyah ya silsilah fulan ini itu pakai fulan. Qala sana fulan an fulanin anna fulanan kana inda fulan. Pakai fulan-fulan seperti itu. Paham ya? itu kalau digelarin dia silsilah fulannya. Nah, itu barakallahu fikum, itu misalkan sahih semua sanatnya, langsung ngambil hadis utlubul ilma walau bisin. Pakai itu terus ya, itu karena yang masyhur itu ya. Nah, hadisnya palsu enggak? Sanatnya sahih. Paham ya? Jadi sanat sahih itu tidak mengharuskan hadisnya sahih, dicek ulang. Apakah benar para perawi ini benar riwayatnya hadisnya yang ini atau yang mana? Seperti itu. Dan itu butuh butuh kejelian dan juga ketelitian yang kami sendiri mungkin belum bisa mampu seperti itu ya. Jadi memang berat, harus benar-benar fokus itu. Kalau tidak mampu ya itu yang nasarankan tadi, ambil sahihah sama sahih musnad. Nanti kalau sudah ketemu hadisnya, hadisun sahihun sahahahu albani Itu yang paling ringan atau hadisun sahihun sahahu Syekh Mubin bin Hadil Wadi di dalam Sahih Musnad itu kalau mau ringannya tapi kalau mau mencari sendiri ya tafadhol nanti kalau sudah ada kemampuan kita lihat sini walaysa falaysa bainahu wa bainas sahih li dzatihi farqun siwa ishtirati tamami dzabti fis sahih fal hasan dunah ini ini penting sekali ini tidak ada bedanya antara hasan li dzatihi dengan sahih li dzatihi Naam kecuali hanya persyaratan apa? sempurnanya kekuatan hafalan. Dah itu aja bedanya. Naam. Sempurnanya kekuatan apa? hafalan. Fal hasan dunah. Yang hadis hasan itu di bawahnya. Berarti hafalannya naam lebih rendah daripada yang naam perawi yang sahih tadi. Kalau sahih harus kuat hafalannya. Kuat hafalannya dinilai dari apa? Ketika dia menyampaikan sesuai dengan apa yang ketika dia mengambil pertama kali dari gurunya. Enggak berubah sama sekali. Paham ya? Cuman boleh enggak meriwayatkan dengan makna? Boleh. Kalau hadis boleh meriwayatkan dengan makna. Contohnya antum ngomong barakallahu fikum, nam e, misalkan barakallahu idza jalasa ahadukum, antum ganti idza qa'ada ahadukum qa'ada. Artinya sama enggak? Itu boleh. Tapi kalau Al-Qur'an, hati-hati kalau Al-Qur'an jangan dengan makna. Maksudnya kalau Al-Qur'an ya harus diucapkan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Harus sama persis itu loh. Eh? Enggak boleh antum eh? kalau tidak salah misalkan atau jangan atau kurang lebihnya Allah taala jangan situ. Itu masih ragu semuanya. Kalau Al-Qur'an harus yakin sesuai dengan lafadznya. Tapi kalau hadis bagaimana kalau ragu? Au kama qala an nabi sallallahu Jadi kalau antum jumpai hadis kok masih ragu lafadznya, antum boleh ngomong au kama qala an nabi sallallahu atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Apa maksudnya? Nah, misalkan yang antum hafal idza jalasa ahadukum yang antum hafal ya, tapi ternyata lafaznya idza qa'ada ahadukum. Ragu di situ. Antum langsung bacanya idza jalasa ahadukum, nah kemudian au kama qala Nabi sallallahu alaihi ya? Atau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mesti benar kalau itu. Paham belum sandarannya nih? Mafhum, akhfajri. Jadi kesimpulannya boleh enggak meriwayatkan hadis dengan makna? Kalau Al-Qur'an enggak boleh. Al-Quran sama. Dalilnya adalah kalau Allah Taala fi Kitabil Karim beribadahlah kalian misalkan pakai bahasa Indonesia. Arabnya dulu baru Indonesia kan, paham ya? Arabnya dulu baru di Indonesia kan karena Indonesia kan terjemahannya, paham ya? Terjemahannya ya jadi upayakan seperti itu Arab terjemahannya, Arab terjemahannya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Tapi kalau misalkan antum menukilkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim yang artinya Nah, itu boleh antum pakai bahasa Indonesia yang artinya. Tapi kan artinya. Tapi upayakan tidak sesuai eh, tidak apa tidak melenceng dari lafaz ayatnya, nanti dia enggak keliru. Maksudnya ya, yang artinya berarti yang sampaikan artinya gitu loh. Maksudnya, nah seperti itu. Tapi kalau Arab ya harus sama. Nah, kita lihat barakallahu fikum misaluhu contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Nah, barakallahu fikum. Kunci salat pembuka salat itu adalah suci. Nah, at-tahuru at-tuhur. At-tahuru at-tuhuru. Hmm? La ba'sa tahurun insyaallah. Tahur atau tuhur? Eh? Tahur ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. La salata eh, la na'am barakallahu fikum la yakbalullah salata bi ghairi tahurin wala sadaqata min ghululin. Kalau itu bi ghairi tahurin ya, tahur ya itu ya. Na'am barakallahu fikum ya. Miftahu salati at-tahur. Nah, kunci pembuka salat itu adalah bersuci. Wa takbir dan haramnya salat itu takbir. Jadi kalau dia takbir itu haram. Maksudnya bagaimana? Haram berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain selain hanya bacaan Al-Qur'an, bacaan bacaan salat saja. Takbir. Takbir apa maksudnya? Takbir ihram, Takbir apa? Ihram atau ikram. Takbiratul ikram atau takbiratul ihram? Ihram ya. Jangan pakai kha, jangan pakai kaf ya. Takbiratul ihram. Hukumnya takbiratul ihram itu rukun atau wajib dalam salat atau rukun? Rukun. Kalau rukun berarti kalau nggak ada takbiratul ihram nggak sah salatnya kan? Jangan keliru, jangan keliru. Sah. Kan berarti apa? Takbiratul ihram. Rukun. Rukun takbiratul ihram rukun. Kalau antum misalkan Allahu Akbar, sah salatnya. Ya, yang bukan rukun tuh ngangkat tangannya. Paham ya? Atau ngangkat tangan bukan rukun ya? Antum walaupun ngangkat tangan Enggak takut dosa sah enggak salatnya? Enggak sah rukun. Jangan lupa ya, rukun termasuk rukun itu. Itu bisa dilihat sendiri dalam kitab-kitab fikih, bukan di sini pembahasannya. Wa tahliluha at-taslim dan na barakallahu fikum penghalalan salat itu maksudnya sudah selesai itu adalah salam. Paham ya? Tapi salam dua salam atau satu salam? Dua. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai atau dua salam? Dua. Dua. Dua berarti ya? Antum? Dua ya pendapatnya Raja dua. Paham ya pendapatnya? Walaupun sebagian ulama ada yang ada khilaf, ada yang mengatakan satu kali salam sudah cukup. Paham ya? Tapi yang Raja Allah alam dua. Nah, yang Raja dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Karena berdasarkan pendapatnya mengatakan satu kali salam, antum assalamualaikum warahmatullahi Langsung kentut misalkan. Misalkan kentut setelah salam itu, ya sahaja. saja. Tapi kan pendapatnya lemah. Jadi pendapat yang rajih dua kali salam ya. Nah, barakallahu fikum. Allah alam itu yang yang dikuatkan oleh nah barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Hizam dan juga yang lainnya. Naam. Kita lihat terakhir wamin min madhanil hasan wamin min madhanil hasan dan juga termasuk apa? Termasuk na'am barakallahu fikum sebuah hadis itu bisa diduga, disangka. Na'am kita boleh menyangka bahwasanya di hadis hasan. Dzan itu sangkaan kuatnya lebih benar ya. Bedakan dengan waham. Kalau waham bedakan waham dengan wahamun lain lagi. Ada wahmun, ada wahamun. Ada wahmun, ada wahamun. Nah, bedanya apa? Wahmun dengan wahamun Eh kalau wahamun kholaton Keliru artinya. Wahamun kholaton. Nah, kalau ini lawan dari don apa? Lawan dari don itu wahamun atau wahmun? wahm Wahmun ya. Nah, don itu berarti wa min hasan maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fikum sebuah hadis bisa diduga, disangka itu hasan nah dengan dugaan yang kuat marwahu Abu Dawud munfaridan bihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam keadaan apa? Nah, beliau menyendiri maksudnya itu tidak diriwayatkan dengan yang lainnya lagi. Infarada bihi Abu Dawud. maksudnya ya? Seperti itu. Qalahu Ibnu Salah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Salah di dalam kitab Ulumul Hadis. Naam. Dan juga barakallahu fiikum diiringi dengan apa? At-Taqyid wal Idah. Nah, bagus sekali kitabnya tebal itu ya. Nah, barakallahu fiikum ada cetakan Saudi, ada cetakan Mesir. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Yang jelas kalau antum jumpai kok ada hadis kok rawahu Abu Dawud Ya, infarad bi Abu Dawud itu bisa dugaan kuatnya hasan hadisnya. Paham ya? Jadi kalau selain sahihain, selain Bukhari Muslim, Ashabus Sittah lah selain Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan itu masih terkadang ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Tapi kalau sahihain kan sudah sepakat, ya kan? Ashahul Kutub Al-Musannafa ba'da Kitabillahi Ta'ala sahihan. Ya, kitab yang paling sahih yang disusun dalam ilmu hadis Naam barakallahu fikum setelah al Quran Al Karim adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Adapun selain itu, ashabus sunan ashabus sunan pemilik-pemilik sunan siapa saja? Sunan apa saja? Kitab-kitab sunan sunan apa saja? Belum. Sunan apa saja? Sunan Tirmidzi. Sunan Ibnu Majah. Sunan Abu Dawud. An-Nasa'i. Oh, ini Ashabus Sunan namanya, Ashabus Sunan. Rawahu Ashabus Sunan ya tadi itu. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Paham ya? Kalau Ashabus Sittah ditambah dua apa? Ditambah dua yaitu apa? Bukhari dan Muslim. Naam. Rawahu sab'ah. Tambah lagi siapa? Ibnu Umar. Ruben, bukan Ahmad. Paham ya? Sampai Ahmad kan kan? Nah, barakallahu fikum ashabu, ana barakallahu fikum. Naam ngeruahu sab'ah gitu. Naam. Ada lagi di sana ungkapan-ungkapan yang seperti itu, cuman bukan di sini pembahasannya ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas di sini kita sudah ambil hadis hasan pengertiannya bagaimana, contohnya apa di sini disebutkan barakallahu fikum. Walaupun ada yang mengkritik hadis ini, ada yang mutaifkan juga, namun secara hakikatnya memang kalau sholat itu tidak disertai dengan dengan bersuci, maka sholatnya pun tidak sah. Bersuci itu ada dua cara, imah dengan air yaitu wudhu atau dengan apa? tayamum itu debuan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum karena kalau tanpa bersuci, salatnya tidak diterima. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah taala tidak menerima dengan salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Jadi kesimpulannya perbedaan hadis sahih lidatih dengan hasan lidatih apa perbedaannya? Eh, tamu dapat apa maksudnya? Eh, apa? Nah, kekuatan hafalan sempurna. Tapi kalau hasan lidzatih Khafifud dhabt maksudnya eh, kekuatan hafalnya lemah. Itu bedanya aja sudah. Paham ya? Besok baru kita masukin namanya Hasan li ghairi Itu juga tambah-tambahan lagi. Hasan li ghairi dhaifun munjabir ditambah dhaifun munjabir naik menjadi Hasan li Nah Subhanallah Alhamdulillah. wa wa atubu